Sehingga dikatakan al-halatul rahinah, keadaan yang tetap ayat sabita. Warahanal mismaru fil khashabi. Telah tetap tidak bergeming paku itu di dalam suatu kayu. Jadi arti asal secara bahasa kata-kata rohan itu adalah sabata. Tetap. Dalam menurut arti syari adalah ja'lu ainil maliyah menjadikan suatu harta benda yang bisa dijual belikan wasikatan sebagai jaminan. Bidainin untuk atas hutang yustaufa minha yang nantinya jika sudah jatuh tempo dia tidak bisa membayarnya maka jaminan itulah yang kemudian dijual dan untuk dicairkan harganya digunakan untuk menutup hutangnya itu. Itu yang namanya rohan itu. Jadi pergadaian. Kita misalnya ada seorang datang kepada kita ingin meminjam uang 10 juta. Kita enggak percaya atau kurang percaya atau khawatir nanti uang yang sudah terlanjur kita hutangkan tidak balik seperti zaman sekarang kan banyak yang semacam ini. Maka kita minta gadaian diberilah sebuah handphone ini misalnya. Nah, handphone ini harganya 15 juta misalnya. Berarti kan kalau dijual paling-paling turunnya 13 3, jadi 13 juta atau jadi 11 juta kan berarti pasti ada. Nah, jadi seperti itu nanti kalau sudah jatuh tempo memang benar-benar tidak bisa bayar, maka dia kan nggak mau rugi. Dia membutuhkan uang itu, memerlukannya. Padahal dia mengasih pinjaman untuk memberikan sebuah pertolongan kepadanya. Nggak ada maksud tujuan lainnya. Karena memang hutang piutang itu tidak boleh ada sebuah eh, apa balasan tertentu terhadap hutang piutangnya itu. Kalau ada, maka dianggap riba itu namanya. Walaupun cuma sebe se sebuah jasa. Nggak boleh. Harus tanpa ada dikaitkan dengan suatu keuntungan oleh pihak siapapun. Nah, gitu. nah, jadi nanti dijual Sepuluh jutanya diambil, satu jutanya dikembalikan lagi. Nah, itulah yang menjadikan berbeda dengan pergadaian yang sekarang ini. Pergadaian yang sekarang ini itu adalah hasil bikinan setan itu. Karena apa? Tidak sesuai dengan syariat. Nah, makanya kan di situ dikatakan mengatasi masalah dengan tanpa masalah. Sebaliknya itu, mengatasi masalah dengan banyak masalah. Nah, jadi masalah di dunia lain, masalah di kuburan lain, masalah di akhirat juga lain. Nah, masalah di dunia apa? Masalah di dunia kalau dia nggak bisa bayar pada tempo yang telah ditentukan dan disepakati, maka apa yang digadaikan itu sudah milik pegadaian. Nah, itu kan namanya buaya itu namanya. Paham itu lebih daripada riba itu yang semacam itu naudzubillah. Nah, jadi sudah di situ ada unsur ribanya, ditambah lagi ada sebuah kezaliman yang harusnya menjadi miliknya, Nah, jadi itu sistem pergadian yang ada sekarang itu tidak sesuai dengan syar'i. Yang benar adalah kalau ada seorang yang mau minjam uang, maka kalau mau ngambil keuntungan, caranya dengan cara lainnya, bukan cara hutang piutang, dengan cara girot misalnya, kerjasama atau syarikah, eh, join atau kongsi, nah itu. Nah, tapi kalau maksudnya adalah pahala, pinjamkan tapi tanpa ada imbalan. Tanpa ada janji apapun, tanpa ada kesepakatan apapun, nah, gitu. Nah, jadi boleh untuk supaya tidak hilang uangnya karena dia itu sudah mau ngasih bantuan kepada orang lain, ngasih pertolongan kepada orang lain kok malah akhirnya dia itu rugi, bukan cuma rugi malah ketimbang tangga. Kan kesian. Nah, oleh karenanya oleh syariat di, di, di apa ditasrikkan yang namanya penggadean itu. Nah, tapi hanya sebatas untuk sebuah jaminan nanti dijual, uang yang dipinjamkannya itu dikembalikan, selebihnya kembalikan lagi pada si pemiliknya. Harusnya seperti itu yang terjadi gitu. Tapi di sini sudah lain, caranya beda. Gal, syarhu ta'rif. Perincian daripada definisi itu. Jalu ainin menjadikan harta benda, aila budda yakun al marhun ainan. Jadi harta e, barang gadian itu harus berupa harta benda. Nggak boleh jasa. Kharaja maafi ma zimmah. Apa yang ada di dalam tanggungan. Fem. Udah. Kamu gadaikan saja dalam tanggunganku. Apa yang mau digadaikan? Tanggungan nggak bisa digadaikan. Yang bisa digadaikan itu adalah harta benda yang bisa dijual belikan, bukan tanggungan. Nah, nanti yang akan kami, yang akan kamu apa? gadaikan, yang akan kami gadaikan kepada kamu itu adalah hutangku atau hutangnya sepulan kepadaku. Itu adalah gadaiannya. nggak bisa. nggak bisa jadikan gadaian itu hutang. Nah, jadi harus berupa harta benda, berupa kitab, berupa kacamata, berupa handphone, berupa mikrofon. Nah, harus seperti itu. nggak bisa dengan jasa ataupun hutang. Waraja kadzalika al manfaah Roh yurahnuha. itu pula jasa maupun manfaat dari sesuatu itu nggak bisa dijadikan sebuah eh, penggat, eh, sebuah gadaian daripada suatu hutang, tidak bisa. Malia harus harta benda itu yang ada unsur malnya. Unsur mal itu apa? Yang bisa dijual belikan. Ay buta yakunal mauhun malan, harus berupa harta, bukan ihtisas. Faham? itu kan bukan harta. Siapa itu, apa itu ihtisas? itu adalah harta benda yang tidak bisa dijual belikan karena tidak memenuhi syarat seperti pupuk, gitar, jadi karena diharamkan tidak memenuhi syarat jual beli yang lima itu. Gitu. Gal, fala rahnul ayan an-najisa. Maka tidak sah menggadaikan ben, harta benda yang najis. Seperti anjing yang diajari uh, sirjin, jadi apa? kotoran itu untuk pupuk Wajil dil maita atau kulit bangkai yang belum disama, fahadi ihtisosotun. Ini adalah ihtisos bukan mal ini. Yang bisa dipindah tangankan dengan cara pindah tangan. Prof Uliat pindah tangan, saya pindah tangankan barang ini dengan barang itu misalnya. Tapi nggak boleh jual beli karena jual beli nggak sah. Dengan Prof Uliat. itu sama malan dan tidak bukan harta. Wala budda an takuna mutamawilah atau mutamuwala. Jadi harus bisa dijual belikan. Sebagai barang dijual atau sebagai harga untuk membeli. Harus seperti itu. Fala yasihu rahnu ainin ghairu mus ghairu mutamawila. Maka tidak sah menggadaikan suatu barang yang tidak berharga atau tidak bisa dijual. Seperti apa? Dua butir gandum. Untuk apa dua butir gandum? Nah, bisa digadaikan? Tidak bisa. Tapi kalau sudah berharga, walaupun harganya Gadainya apa? Gadainya kerupuk satu plastik misalnya. Boleh, boleh karena berharga. Berapa harganya? Seribu. Berapa kerupuk paling murah sekarang? Seribu kan? Nah, udah. Berarti seribu itu boleh dijadikan sebuah pegadaian, Gadaian. Karena apa? Ada harganya. Yang tidak boleh itu kalau sama tidak ada harganya. Kalau tidak ada harganya itu yang tidak boleh. Nah, kemudian Hah? Bedanya apa? Dua gandum. Dua gandum masa ada harganya. Ya? Okay. Hmm. Gal, wasikatan sebagai jaminan. Ai ja'ala hadhil ain wathiqatan yatawathaqu biha al-murtahin. Di mana benda ini atau harta benda itu dijadikan sebagai jaminan yang bisa dijaminkan atau si pemberi utang itu bisa menjamin dirinya. Oh, tidak pakai kemana-mana, uangku aman, aman. Nah, itu loh maksudnya. Wal mur min al wasaiki salasa jadi rohan itu termasuk daripada transaksi jaminan, berupa jaminan. Itu apa? Syahada, kesaksian, rohan, gadean, doman, jaminan itu sendiri. Gitu. Nah, yang terkait dengan kepercayaan orang. Keamanan dari sesuatu. Bidainin yang dijadikan jaminan atas hutang. Al-Jabi al-ain, falasi rohnu ala ainin. Jadi yang namanya gadaian itu itu adalah sebuah gadaian untuk hutang yang dihutangkan. Maka nggak boleh kalau seumpama gadaian itu diambil kenapa? Eh, gadaian itu diambil karena jual beli yang sudah terlaksana, nggak boleh. Karena itu kan baik mutamawil gitu. Jadi jual beli nggak bisa digadaikan. Dan saat ya ada gadaiannya, gadaiannya atas apa? Pem jual beli nggak perlu gadaian. Nah, gadaian itu harus harus ada, atas asas utang, ada utang baru dia menggadaikan. Iya. Kemudian yustaufa minha ai nanti pada waktunya ketika jatuh tempo maka jaminan itu nanti dijual untuk digunakan membayar hutang ketika dia tidak mampu min mani hadil ain dari harga benda itu. Harajabi al-ainu al-mauqufa falaystufa minha. Lain halnya kalau seumpama benda yang sudah diwakafkan dijadikan sebuah gadaian. Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Enggak bisa dijual belikan. Nah itu. Limtina ibaiha falasi hurahnuha karena tidak bisa dijual belikan. Maka tidak sah untuk menjadi rohan. Inda ta'adzuri diwafahi ketika dia itu tidak mampu untuk bayar. Aiza halal ajal maksudnya jika sudah jatuh tempo walam yaqdir rahinu ala wafaidain sedangkan orang yang menggadaikan itu tidak bisa menutupi hutangnya bi'atil ain, benda yang digadaikan itu nanti dijual. Wa istafadain min samil marhun. Kemudian harganya itu digunakan untuk membayar hutangnya si rohin. Nanti lebihnya kembalikan lagi pada rohin. Nah, ini kan tidak. Di sini penggadaian itu kalau sudah jatuh tempo nggak bisa bayar, malah langsung diambil menjadi miliknya penggadaian. Lalu tanpa masalah dari mana tanpa masalahnya? Nah, itu masalah di dunia, hartanya akan hilang. Masalah di kuburan dibentung malaikat. Masalah di neraka dibakar oleh api. ha sudah sempurna sudah. Paham? Jadi bukan tanpa masalah. Memang benar tanpa masalah. Tapi bukan masalah satu, tapi beberapa masalah dan banyak masalah gitu. Kalau itu hasil pengadaan nggak boleh. Nggak boleh karena sudah tahu itu zalim itu. Nah. Ya, kita jangan ikut-ikutan mereka gitu. <laughs> Iya, nggak boleh. Hatta walaupun rumah. Iya. Iya. Jadi kita lebih baik kita beli dari orangnya sebelum digadai untuk menutupi utangnya, sian bantu dia gitu. Lebih baik gitu. Ya, ya itu. Jadi tetap kalau kita tahu Fem Itu adalah dari gadean itu tetap ada subhat itu. Karena kita jual belinya sah kita. Karena sesuai dengan harganya. Tapi masalahnya kan asalnya dia itu dari kezaliman. Masa kita mau beli sesuatu yang hasil zalimi orang? Pasti ada bekasnya nggak baik di situ. Ngapain kita beli rumah yang ada bekas nggak baik di situ? Sama kita beli baju. Bajunya dijual. Harganya murah. Tapi maaf ada bekas kencingnya di situ. Mau nggak? Mau nggak? Bagi kencing apa bekas beraknya orang itu mau nggak? Nah, ya sama. Nah, jadi kalau kalau kita itu mau mengumpamakan, mengumpamakannya itu dengan sesuatu yang tidak enak menurut pikiran kita. Sebagaimana hal itu bisa digambarkan dalam pikiran kita. Nah, caranya ngobat itu begitu. Setan itu kan pintar itu setan itu. Hmm? Jadi jangan jangan jangan menyangka bahwa setan itu nggak pintar-pintar banget gitu. Jadi dia itu bisa menyulap ibadah jadi maksiat. Itu setan. Sholat harusnya dapat pahala karena ria jadi dosa. Ya, siapa itu kerajaannya? Setan. Nah, makanya kita harus waspada. Harus waspada ya. Kemudian Al-aslu fi ta'ala farihanun maqbudah. Dan gadaian yang diserah terimakan. Galal gadi Hussein ma'naha farhanu wakbidu Maka gadaikanlah sesuatu dan serah terimakan atau terimalah. Wa fil hadis tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'ir. Coba lihat bagaimana Nabi SAW itu meninggal dunia, sementara baju perangnya itu digadaikan pada seorang Yahudi karena dia berhutang 30 sok daripada gandum. Kemudian ya. dibebaskan oleh Imam Ali karena wajah. Nah, jadi lihat dari saking merananya Nabi, dari saking sederhananya Nabi sampai untuk makan saja dia tidak mau minta-minta kepada sahabatnya. Yang seandainya mereka tahu, maka mereka pasti akan lebih mengutamakannya daripada keluarganya dan dirinya sendiri. Tapi Nabi SAW tidak mau menjadi beban kepada orang lain. Sehingga dia lebih baik berhutang kepada Yahudi dengan suatu gadean rohani rohani khamsatun. Rukun rohani itu ada lima. Rohinun, orang yang menggadaikan. Berarti orang yang punya hutang. Murtahinun, orang yang punya piutang. Orang yang punya uang, dihutangkan itu. Sama yang punya, yang yang mengambil gadaian. Marhunun, barang gadaiannya. Marhunun B, yang karenanya digadaikan. Apa itu? Hu, hutang Sigo bentuk transaksinya. Surat Rahni gambaran daripada permasalahan pergadaian. Ayahku Nalizaidin Zaidin ala amrin al-Fudinar Jadi kalau dicontohkan seperti ini Ayahku Nalizaidin Zaidin ala amrin berarti yang punya uang adalah yang ada lamnya itu. Jadi Z punya punya uang dipinjam oleh Amr. Nah, itu. Terus alaf dinar, dainan laziman dengan hutang yang sudah berlaku. Fayaqulu amrun li Zaidin, maka Amr berkata kepada Zaid, rohantuka dari bil alfil ladzi laka alayya." Aku gadaikan rumah ini dengan jaminan dari seribu dinar yang aku hutang hutangkan, yang aku hutang darimu. Nah, itu. Fayaqulu Zaidun, maka Zaid berkata, "Gabitu, baik, aku terima." Katanya seperti itu. Jadi kalau seumpama yang minjam uang itu ustaz. Sedangkan Muhammad yang punya uang yang ustaz hutang kepada dia. Maka ustaz sebutnya apa? Rohin. Yang yang punya uang Muhammad namanya murtahin. Sedangkan marhun handphone ini handphone barang yang digadekan Marhunun bihi utangnya yang sekian itu dan siwa. Terus suratul marhun bihi syaratnya hutang yang boleh mengambil gade, gadean karenanya. Yang pertama adalah yakuna dainan. Yang pertama barang gadean itu atas asas hutang bukan atas asas jual beli. Eh, enggak enggak sah, enggak ada yang nilai atas jual beli, enggak bisa. Ayakuna sabitan telah ada, telah berlaku hutangnya. Ay mawjudan falayasir rahun bima sayaktarituhu wadan. Karena ya, ugar mawjud, maka tidak sah kalau mengambil gadaian sementara hutangnya belum berlaku. Belum ditetapkan. Wa kadzalika nafaqatu zawja allati satajibu wadan. Begitu pula nafkah istri itu kan wajib setiap kapan nafkah istri itu wajib. Setiap terbitnya fajar, sodik. Jadi setiap azan subuh, ha, kamu berhak semuanya untuk dapat uang dari suami. Em. Nah, kalau enggak, utang sama suaminya. Nah, cuma kan suami itu ada kadang-kadang yang ngasih setiap hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan, nah gitu. Nah, jadi tergantung kepada kesepakatan. Kalau dia enggak ngasih, kamu berhak untuk menolak gitu. Karena apa? Itu adalah hakmu yang harus dilaksanakan oleh suami sebagaimana haknya suami adalah bersenang-senang dengannya. Nah, tapi kalau dia tidak memberikan haknya, maka silakan nanti mencegah hak inti untuk dia gitu itu maksudnya. Nah, itu kalau kita nggak sabar, kita makanya kan Al Habibullah Haddad mengatakan di dalam urusan pernikahan itu harus dilandasi dengan ma'ruf. Bukan dilandasi dengan syariat saja, nggak cukup. Nah, kalau saya lihat saja, iya. nah, akhirnya berantem terus. Suruh bikin kopi, bukan kewajibanku. <laughs> Paham? Cuci baju ini, bukan kewajibanku. Begitu istrinya sakit, paham? Minta uang untuk obat, itu bukan kewajiban anak. Nah, terus gimana? Berantem terus kan akhirnya. Nah, ente kan eh, untuk anak kalau nggak sakit, kalau sakit buat apa anak mau dekat sama ente? <laughs> Nah, gitu. nah, jadi akhirnya timbul yang tidak-tidak. Padahal itu benar, benar. Jadi artinya apa? Mencuci baju bukan kewajibannya, menyetrika bukan kewajibannya, menyiapkan sepatu, menyiapkan baju, celana dan sebagainya bukan kewajibannya, ambil sendiri. Nah, tapi kan ada kanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Begitu pula mu'asyaratuhu bil ma'ruf itu hukumnya termasuk daripada kesempurnaan, bukan kewajiban. Kewajibannya itu adalah yang sudah ditentukan itu itu wajib syariat itu namanya. Tapi muasyaratul ma'ruf itu hukumnya kesempurnaan termasuk caranya Nabi sunnah. Terus. Nah, jadi kan nafkahnya istri itu kan besok. Sekarang belum besok kan? Sekarang ini sudah. Misalnya apa? Sekarang Ustaz berkewajiban untuk membayar istri. Ya kan? Tadi sudah. Yang besok belum. Ah, yang besok takut sampai nggak dikasih, dia minta gadean sama Ustaz. Boleh? Nggak boleh, karena hutangnya belum berlaku. Kalau hutangnya sudah berlaku, oh, mana uangnya? Kan nggak punya. Ya sudah minta gadean, nanti nggak bayar lagi. Ya udah ini gadeannya. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sudah berlaku gitu. Nah, tapi kalau nggak belum berlaku, maka tidak boleh mengambil gadean karena hutang yang belum ber berlaku gitu loh. Seperti arisan, kalau aku dapat arisan, kamu ambil ya. Nah, itu. Dan kalau aku dapat arisan, kamu ambil ya. Nah, itu boleh nggak? Hah? Boleh enggak dengan dikurangi harganya? Nah, nggak boleh. Tapi kalau pas harganya nggak berkurang, nggak apa-apa. Eh, misalnya apa anak butuh sekarang, anak perlu sekarang, boleh nggak anak pakai dulu yang punya ente? Silahkan. Berarti dia dapat terakhir nanti, gitu lah. Nanti kapan keluar namanya dia, itu untuk dia. Gimana? Ya nggak apa-apa, tapi jangan diomongin. Tapi itu mau ngomong tadi. Tapi tapi apa? <laughs> nah, jadi nggak harus nggak nggak boleh ada sepakatan nggak boleh. Sepakatan dikit pun nggak boleh. Gitu. Kan. Ada sepakatan riba itu namanya. Hmm, jadi kalau sudah riba, naudzubillah, seperti berzina dengan ibunya sendiri dosanya gitu. Hati-hati. Jadi setan itu pinter. Jadi ada seorang itu terjerumus dalam dosa yang nggak nanggung langsung besar dosanya naudzubillah gitu. Nah, untungnya berapa sedikit. Ah, pakai utang lima ribu aja pakai riba. Nauzubillah itu. Nanti baliknya sepuluh ribu ya. lima ribu doang. Ah, sepuluh ribu ya. Atau enam ribu. Ah, dapatnya 1 ribu. Tapi seperti dosa berzina sama ibunya sendiri. nah Nauzubillah. Hati-hati itu. Pem. Anak nggak punya uang mau pulang ke Bang Hil. Minjem dong duitnya. Berapa? lima ribu. Salah ya. Nanti pijat aku. Nah, itu, itu sudah riba itu. Semua keuntungan yang kembali kepada si peminjam uang atau yang meminjamkannya itu namanya riba. Gal ya? ayakuna ya. laziman. Jadi artinya apa? Ghairu ayil lisukut. Jadi harta eh, hutang itu sudah ada dan harus dibayarkan. Dan bukan tidak jadi atau condong kepada tidak jadi, tidak berlaku. Seperti apa ja'lu ju'ala, upahnya atau sayembara. Barang siapa menemukan eh, handphone, saya berikan uang sekian misalnya. Maka siapa yang berhak yang berhasil menemukan, dia berhak mendapatkannya. Ya kan? Tapi kan ayat sukut. Kenapa ayat sukut? Ah, yaqul rajulun di akhir, "Idza radatta sayyarati falaka alfu dinar." Jika engkau kembalikan mobilku, engkau berhak mendapatkan seribu dinar. Fahuna adain sabata di sini utang berarti sudah berlaku kan? Tapi masalahnya lakinahu ghair lazim, tidak harus dia bayarkan sekarang juga karena belum ketemu. Iya kalau ketemu, dia berhak. kok enggak ketemu. Nah, berarti apa? Ada kemungkinan enggak jadi kan? Ah, faham? Gal haitsu annahu qabil lisukut. Bisa jadi bukan dia yang menemukan orang lain. Nah, gitu. Bisa jadi dia sendiri yang menemukan sehingga enggak utang kepada siapa-siapa. Lianahu idza lam yarud sayyara la yaskutu dain. Karena kalau dia tidak bisa mendatangkan mobil, sebagai apa yang disembayar saya embarakan itu maka dia tidak berhak mendapatkan hadiahnya Idza kana dainu ghairu lazim lakinnahu aylun liluzumi bi nafsihi fa rahan bihi. Nah, tapi kalau semua madanya itu belum harus dibayar pada waktu itu juga. Tapi nanti suatu waktu dengan sendirinya akan akan menjadi e, harus dibayarkan. Seperti apa? Suratuhu seperti contohnya ar-rahnu bisamani fi muddatil khiyar. Fem. Ya? Jadi mengambil gadean dari harga pada masa hiar. Ingat ke masa hiar? Nah, kita kan bayar uang. Sudah bayar, kita minta hiar. Aku bawa dulu ya ke rumah ya. Kalau cocok, aku balikan. Kalau nggak cocok, nanti aku eh, kalau nggak cocok aku kembalikan. Kalau cocok ya sudah jadi. Kalau nggak datang sini lagi berarti jadi gitu. gitu. Nah, dia takut sampai uangnya itu digunakan dulu. Fem. Nah, maka dia minta gadean dulu kepada uang itu. Nah, kalau ada gadaiannya, anda berani. Kalau enggak, enggak, enggak mau, enggak jadi. Misalnya, boleh. Kenapa? Kalau soal dia enggak datang setelah waktu ditentukan, kan langsung jadi. Berarti. Ayun sujud. Itu maknanya. Itu kemenyesah kalau kayak gitu. Terus yang keempat. Wastarata khiyara li muddati salasat iyam. Wa talabahuna wa talabarahnan fa yasihu dzalik. Karena ayun nah, karena suatu waktu kalau sudah enggak Balik lagi tiga hari, ya udah berarti pasti terjadi. ayah Ayakuna maklumah lil aqidain. Fem. Dan harusnya gadian itu diketahui oleh dua belah pihak. Fem, rohin sama ultahin. Fala yazir walau ghair maklum. Lahuma auli adima. Yang digadaikan apa? nggak tahu. Fem. Gadian yang disepakati apa? nggak ada yang tahu. Ah, nggak sah seperti itu. Nah, jadi harus gadaian itu apa berupa handphone. Handphonenya itu warnanya ini, mereknya ini, harganya umumnya sekian. Nah, jadi harus tahu dia. Nah, nggak boleh, pokoknya pasti ada gadaiannya. Mana gadaiannya? Di rumah. Nah, nggak boleh. Harus jelas, sekarang disebutkan. Diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi itu. Nanti kita uh, teruskan ke depan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين bagaimana وقال رجل وقال رجل لبشر بن حارث رضي الله عنه اوصيني فقال اخمل ذكرك واتم امك Masih kita membahas tentang ketidakmasyhuran atau tidak tenar. Itu lebih dipilih oleh ahlu tasawuf. Jadi tidak masyhur, tidak tenar. Tapi senang dengan masyhur dan ketenaran itu termasuk daripada hubud dunia. Karena ketenaran dan kemasyuran, tujuan utamanya dibalik itu semuanya, itu adalah memperoleh bagian-bagian daripada dunia. Nah itu. Nah oleh karenanya, jadi hendaknya seseorang itu menyerahkan pada Allah Ta'ala, jangan mencari, jangan berbuat sesuatu yang sekiranya memang sengaja dia ingin terkenal. Nah, jadi E, karena memang terkenal dan kemasyuran itu memang sesuatu yang dibenci umumnya. Tapi bukan semuanya. Ada kemasyuran dan ketenaran yang memang dipuji dan diharuskan. Bagaimana itu kalau berkaitan dengan kehendak Allah? Bukan kehendak manusia kan beda antara kehendak manusia sama kehendak Allah. Kehendak Allah itu harus melalui jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala tanpa ada maksud dan tujuan. Nah itu. Itu berarti apa? Berarti suatu ketenaran yang terpuji. Nah, tapi kalau suatu ketenaran memang diusahakan dan dibuat-buat untuk memang sengaja supaya dia terkenal atau tenar, nah itu itu yang tidak dibolehkan, itu yang tidak dihimbau. Itu maksudnya di sini ketika seorang datang kepada Bishr bin Haris, berilah aku wasiat. Maka kata dia, tutupilah sebutan tentang dirimu dan perbaikilah makanan yang kau makan itu. ma'arifu rajulan ahabba an yu'rafa illa zahabadin Tidak ada seorang pun yang aku ketahui dia ingin terkenal kecuali pasti akan pergi agamanya. Hilang agamanya dan dia akan dipermalukan karenanya nanti. Nah, jadi kalau karena kita buat-buat itu jangan. Tapi kalau karena Allah yang berkehendak nggak apa-apa. Seperti apa? Seperti para nabi. Siapa nggak kenal Nabi Muhammad? Para rasul siapa nggak kenal rasul? Habib Umar bin Habib siapa nggak kenal Habib Umar bin Habib? Abu itu pula ulama-ulama yang lainnya siapa nggak kenal? Semuanya kenal. Tapi dia nggak buat-buat. Dia nggak buat-buat. Dengan sendirinya dia itu memang dikenal. Nah, karena keterken, ketenaran maupun Eh, ketidak di, eh, tidak dikenalnya seseorang itu kan yang memberikan siapa? Allah. Nah, oleh karenanya sebagian daripada mereka para aulia itu, itu mereka itu sampai melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan untuk apa? Supaya dia itu eh, lepas daripada kata kenalan itu. Seperti telah sampai kepada kita sering kan, di mana ada satu orang yang dia itu sibuk dengan ibadah. Tahu-tahu dia itu sudah mulai tampak di depan orang atau banyak orang mengenalnya sebagai seorang wali, seorang soleh, mustajab doanya. Bisa e, kalau kita itu minta air langsung sembuh penyakit yang yang yang datang minta doa kepadanya, misalnya. Terkenal sudah. Nah, akhirnya apa? Terganggu dia daripada ibadah. Biasanya dia itu telah menghabiskan waktu untuk ibadah, sekarang sibuk menemui tamu, me, apa, mendengarkan keluhan orang dan sebagainya. Akhirnya apa? Mencuri dia. Begitu ketahuan mencuri, maka langsung orang-orang itu lari darinya. Setelah lari darinya, barulah dia mengatakan, Al-an istirahat. Nah, sekarang kita sudah istirahat dari mereka. Nah, sengaja. Nah, boleh nggak melakukan yang semacam itu? Kalau dia itu seorang yang dekat pada Allah Ta'ala, dan bukan yang diikuti, bukan ditoladani, nggak apa-apa. Asalkan dia itu bisa menguasai dirinya. Nah, tapi kalau semua dia diteladani, diikuti karena dia seorang alim misalnya, dia seorang tokoh misalnya, yang ditakutkan dia itu melakukannya akan ditiru, eh jangan. Pem, Nanti orang seperti kita biar kita dijauhi kita nyuri, ya akhirnya semua nyuri nanti. Nah, gitu. Nah, terus gimana? Lakukan sesuatu yang halal yang sekiranya orang itu merendahkan kita atau jatuh harga diri kita di depan dia, tapi halal. Nah, misalnya apa? Main bola, main futsal, pem. E nah, jadi apa? E Pakai celana. Nah, jadi seperti itu. Yang halal-halal aja, yang mubah-mubah. Makannya banyak, gemuk badannya, itu kan halal tuh. Gitu. <laughs> Nah, tapi gemuk badannya itu kan bisa jadi karena dirinya makan banyak atau karena genetiknya gitu ya. jangan eh, nah, sok dulu sama orang gemuk gitu. Nah, cuma eh, karena emang ada seorang wali yang terkenal. Wali terkenal, mulai terkenal. Sampai raja mau datang. Begitu dengar raja mau datang, dia itu katanya seorang zahid, seorang zuhud. Begitu dia datang, dia sudah siapkan makanan yang banyak. Sehingga di depannya raja dia makan yang banyak, yang lahap. Padahal dia tidak biasa makan seperti itu. Cuma supaya jatuh. Akhirnya apa? Begitu dia ngeliat seperti itu, dia langsung rosoh, dia langsung pulang. Gak jadi minta doa. nah, <laughs> setelah raja itu pergi, Alhamdulillah. Berhasil juga. Nah, itu. Eh, nah, caranya harus itu. Nah, tapi kita kan enggak. Yang tadinya terkenal enggak terkenal. Ya kenapa aku enggak terkenal lagi ya? <laughs> Gitu kan gitu. <laughs> kalau orang yang, yang dekat pada Allah Taala itu enggak suka dengan eh, dengan apa dengan syuhrah atau ketenaran itu enggak enggak disenangi. Kemudian wa qala idzan la yajidu halawatal akhir man ahabba yu'rafan Tidak akan mendapatkan manisnya akhirat itu siapa-siapa yang cinta atau senang dengan orang banyak tahu tentang dirinya. Dia nggak bakal merasakan nikmat. Wa qala Fudai radhiyallahu anhu balagani anna Allah azza wa jalla yaqul fi badi man yumannu bihi ala abdihi yamunnu bihi ala abdihi alam on am alik alam asturuk alam ahmil zikrak Berkata Fudail bin Iyad telah sampai kepadaku bahwasanya Allah taala itu pernah berkata kepada sebagian seseorang yang dia itu menuntut mengungkit-ungkit kebaikan. Saya eh, mengungkit-ungkit kebaikannya. Akhirnya apa? Dia berkata kepadanya, "Eh, engkau mengungkit sama orang itu. Sekarang aku mengungkit kepada kamu. Bukankah aku yang berikan kenikmatan itu semua? Bukankah aku yang menutupi aib kamu itu sehingga orang tidak ada yang tahu?" Bukankah aku yang menutupi sebutanmu sehingga orang tidak tidak mengenalmu? Gitu. Nah, gitu loh. Jadi apa? Salah satu daripada disebutkan oleh Allah Taala sebagai eh, apa? Sebagai peng, pengungkitan pengungkitan jasa di sini Allah Taala mengatakan alam ukhmil dzikrat aku yang bikin kau tidak kenal. Berarti apa? Nanti enggak? Kenapa ini dijadikan sebuah alasan? Tenar itu enggak bagus. Dibawa cerita ini karena katanya Saudara bin ada seseorang yang melakukan pengungkitan jasa. Fem, itu namanya bahasa Arabnya kan mannu, al-mannu. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Itu man itu. Ya kan? Nah, terus maka dibalas sama Allah Ta'ala karena dia ngungkit, dia juga ngungkit. Ah, tapi ngungkitnya Allah Ta'ala kan begini. Aku kan yang berikan nikmat kepada kamu. Aku kan yang menutupi aib-aib kamu. Dan aku pula yang menjadikan kamu tidak terkenal. Ah, kok bisa itu jadi alasan? Ayo ya, siapa yang tahu? Siapa yang cerdas? Orang yang cerdas itu kan begitu dengar suatu kataan atau baca suatu kalimat dia langsung paham, nangkap. Ah, itu cerdas. Nah, kalau nggak cerdas ya nggak paham-paham. <laughs> Ayo siapa kira-kira yang tahu? Nah, Rasulullah suka membuat teka-teki yang semacam ini. Karena Rasulullah SAW suka dengan kecerdasan. Maksudnya apa? Itu diungkit oleh Allah Ta'ala. Kalau diungkit itu berarti apa? Sesuatu yang baik, sesuatu nikmat. Tapi sampai Allah Ta'ala mengatakan, aku yang bikin kau tidak terkenal. Makanya kamu itu tidak pusing dengan mereka. Aku yang bikin kau tidak terkenal. Kok malah engkau itu cari keterkenalan sih? Gitu. <laughs> gitu. Nah, jadi maksudnya ini, dijadikan sebuah alasan bahwasanya keterkenalan dan ketenaran, kemasyuran itu, itu tidak baik. Buktinya Allah Ta'ala mengungkit hambanya itu karena dia yang menutupi kamu itu Allah yang menutupi kamu. Kenapa kamu itu sampai mengungkit kebaikan kebaikanmu kepada orang itu? Nah, gitu. gitu. Nanti nggak? Nanti sekarang? Nggak ngerti juga? Ah, Alhamdulillah. Kalau nggak ngerti berarti kurang makan pisang gorengnya itu. Terus. Summa inatil kalasya. asya Raja ila mahabbatil istihar wal isti'la mimma yagdahu fi ikhlasil abdi ala tilafi maratibihi. Kemudian sesuatu itu yang menjadi sebab orang itu senang dengan ketenaran dan kemasyuran yang dapat merusak kepada keikhlasan seorang hamba itu bertingkat-tingkat, ada tingkatan-tingkatannya, ada yang sedang, ada yang parah, ada yang biasa gitu. Semoga kita bukan termasuk Bukan termasuk semuanya. Enggak yang sedang, enggak yang biasa, apalagi yang parah gitu. Hey, nah, ya, ya. Jadi anak kan pengen tahu ini dalam keadaan ngantuk ngah apa enggak gitu. <laughs> ini ini kayaknya enggak ngah semua gitu. Hei, eh, ana fi okro. wa anti gitu. Eh, Pem jaga sembung naik kerbau, enggak nyambung lah ya. Iya. nyambung enggak sih? Apa maksudnya? Nah itu loh perempuan, suka ngomong iya padahal enggak. Sudah ngomong ditanya apa enggak, paham. <laughs> Jadi seperti itu ya. Terus. Liannahu imma sukutun nasu an nadhur ilaihim. Karena sebab-sebabnya itu diantaranya adalah sukutun nan an nadhur ilaihim nanti orang enggak lihat dia lagi gitu. Au sukutin nafas an nadhur ilaiha atau harga dirinya akan jatuh karenanya. Wala yathbutul illa bil khumul. Tidak bakal bisa ditolak oleh seorang murid itu semuanya di dalam dirinya kecuali dengan cara mengkhomulkan diri. Apa sifat khomul itu? Sifat khomul itu jauh dan lari dari kemasyuran dan kete ketenaran. Itu maksudnya. Gal wasukutul manzila inda nafsihi wa inda nasi. Enggak peduli mau jatuh harga dirinya. Enggak peduli mau jatuh harga dirinya di depan manusia. Atau kedudukannya jatuh di depan di mata manusia. Enggak peduli. Yang penting Allah ridho, Rasulullah ridho. Bas. Nah, itu. Harusnya seperti itu. Enggak usah dijadikan. Wah ntar gimana kata orang. Enggak enak, enggak enak. Emang orang itu bayar kamu berapa? Gaji kamu berapa? Makanya Allah ada mengatakan man balan nas mata ghamman. Sian dia orang seperti itu, hidupnya untuk orang. Dan kenapa pakai pakaian bagus? Nanti dibilangnya gini gini gini. Jadi hidupnya kan orang. Hidupnya dengan statusnya orang. Dia nggak punya uang, pura-pura punya uang. <laughs> Kenapa? Takut sampai nggak masyhur lagi. Eh, aku sudah masuk, aku ini orang banyak uang. Nanti kalau orang tahu aku nggak punya uang, karena akhirnya aku rendah di mata mereka. Aku nggak mau, tetap walaupun utang. Nah itu. Nah, ya. Jadi merepotkan diri itu namanya. Nah, ya kayak gitu. Itu termasuk seperti itu. Gitu. Nggak boleh. Karena itu diantara sebab-sebab yang dia usahakan sendiri. Nah, jadi sekarang ini sudah zaman yang disampaikan Nabi SAW. Nanti kalau sudah ada zaman akhir, lebih baik orang itu menjauh dari urusan manusia. Urusan manusia tahu kan? Apa urusan manusia? makan. Sandang, pangan, itu ha, jangan urus-urus itu. Jangan urus itu. nah, urus seperti kita nih, ngajar dari rumah, ngajar rumah, ngajar, nah, itu aja. Paling cari uang untuk sekedar yang untuk kita butuhkan, kita makan itu aja. Pem itu urusan orang, makan orang diurus ngapain? Pem sandang pangan orang kenapa ya dia punya rumah kayak gitu? Ini kok enggak sih? Ah, itu. Pem ngapain fuduli itu namanya? Hei fuduli, Nah, karena bahwa orang itu nggak akan ditanya rumahmu berapa, mobilmu sudah ada belum? Kenapa sih kamu meninggal belum ada mobil? <laughs> Mana ada malaikat mau tanya kayak begitu? Nah, nggak bakal tanya begitu. Kamu punya mobil dari mana? Nggak bisa jawab pentung, tok, nah, gitu lah. Nah, itu aja. Jadi seperti itu. Terus kemudian api itu apa? Satu. Status. Ya itu. Dah, jangan peduli status. Nggak ada status kita. Status kita di sisi Allah. Fem, silahkan mau bicarakan kita apapun silahkan. Fem, yang penting halal. Nggak melanggar syariat. Ah, gitu. Jadi kita jangan pedulikan orang. Hidup peduli orang yang nggak enak. Kita mau makan di restoran yang mahal. Wah nggak enak itu kok nggak makan pakai garpu. Ah ngapain? Kita taruh garpunya, kita duduk di atas kursi, duduk bersila kita makan enak. Yang penting kan kan bayar. Eh, emang anak tidak masuk tidak dibayar, tidak bayar pak? Bayar kok. Serahlah dong. Anak nyewa tempatnya, anak makan di situ juga bayar. ya. Eh sudah kita tak enak, kita ambil begini, biarin aja orang lihat. Kita makan aja gitu. Nah, ini enggak, enggak enak. Makanya gini loh. Jangan oh, habis ngapain. Ngapain. Nah, itu yang seperti itu kesian. Ya. Nah, kenapa hidup dengan status orang? Kamu kan perempuan baru kawin, kamu harus pakai sepatu hak apa? Sepatu hak gitu. Jalannya tuh harus kayak gini, gini, gini di atas. Ya Allah, akhirnya ada pengantin baru jalan-jalan gitu gerbuk jatuh gitu. <laughs> ngapain dipaksain diri? Ngapain? Cari sesuatu di mata manusia. Nah, ini Nah, jadi yang penting kita beli, mau beli, mau beli sesuatu yang mahal untuk diri ente, ente membutuhkannya beli. Oh nggak enak, nanti apa katanya orang? Biarin aja pada orang, mau iri tambah iri biarin aja. Mampus loh, ah, gitu loh. Nah, tapi kalau kita mau maksiat juga, ah, apa kata orang? Nah, itu silahkan. mas, anak pantas, anak usaha kayak begini. Masa usaha mau rebutan jualan misalnya? Ah, itu silahkan. Ya pantas itu gitu loh. Nah, tapi kalau kalau seumpama kita mau jual ini, nanti apa kata orang? Ah biarin. Jual beli apa hukumnya? Halal, enggak apa-apa jual. Enggak merendahkan kita juga. Eh, Ustaz Gabat jual bakso. Nah, itu. Jadi silahkan apa saja enggak jadi masalah. Yang penting halal. Nah, kalau haram itu yang yang kita itu harus menjauh. Nah, tapi kalau sesuatu yang halal tidak ada masalah. Nah, Jadi jadilah sebagaimana kata Hamad Khadar itu kun anta. Apa? Tazdad jamalah, gitu lah. Eh, jangan cari dengan mathar yang ada madhahir itu, nah, enggak perlu. Paham? Kita ini harus banyak harta, handphone itu harus bagus supaya dipandang sama orang. Eh, buat apa pandangan orang? Pem, jangan usah pedulikan pandangan orang. Baik pandangan orang yang kurang atau pandangan orang meremehkan. Enggak usah pedulikan. Man balan nas mata ghamman. Orang yang peduli pada orang terus akhirnya matinya sumpah. Belum tentu dia peduli pada kita. Apa yang peduli? Jalan aja jalan. Nah, kita mau pakai punya uang banyak, mau beli yang bagus, gak enak nanti apa katanya orang. Ya Allah, sebetulnya itu bukan gak enak, bakhil. Nah, kenapa? Takut kalau dia pakai baju yang mahal, mobil yang mahal, nanti orang datang minta bantuan. Dia nggak mau kayak gitu, makanya terus hidup seperti itu sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan rugi. Nggak ada, nggak pernah manfaat sama orang dan sebagainya. Tunjukkan, ini loh, aku orang punya, padahal ada yang butuh tahu, nah, itu harusnya seperti itu. Jadi jangan jangan takut untuk untuk untuk berstatus seperti status kita yang sebenarnya. Gitu. jadi mobil bilang nggak punya malu. Nah itu yang yang dikatakan Allah Taala Inna Allah Ya Wadu al-abdul mutak, uh, eh, eh, al-fakirul mutakabir. Sudah fakir sombong lagi. <laughs> Kalau orang kaya sombong pantas. Dengar kok kekayaannya, dengan apa? Dengan mobilnya, dengan rumahnya yang mewah. Pantas. Ini gubuk rumahnya pas mau sombong. Apanya mau disombongin apanya gitu lah. Enggak salah ente gitu lah. Nah, itu loh. <laughs> Makanya sangat dibenci sama Allah taala. Nah, ente miskin ente bilang aja, anak enggak punya, Ustaz. Ya, enggak usah itu tutupi. Oh, ini mau datang nih besan anak ini. Nah, sementara bajunya jelek, anak mau pinjam doa ah, dulu, dulu ah sama orang lain. <laughs> Ngapain? Emang kalau kita pakai tampak sama orang itu beda, jadi. Kalau enggak beda enggak jadi gitu. Allah SWT kan di atas sana. Eh, jadi biasa aja lah, gitu. biasa aja. Ah, jadi yang penting tidak melanggar syariat itu saja. Liannahu in lam yakun bihadil mataba lam yanfaq anil aghrad allati tab'athuhu ala sima ala simalati qulubil khalqi lima yara li nafsihi alaihi al haqq. Karena kalau seumpama tidak berada dalam kedudukan itu, maka dia tidak akan melepaskan diri daripada kehendak-kehendak yang menjadikan dia termotivasi untuk menguasai dan mencakup semua hati-hati makhluknya. Karena dia itu merasa dirinya berhak untuk mendapatkan itu semuanya. Fatat'uhu nafsu ila zalik. Doaan Maka nafsunya itu, hawa nafsunya itu dengan dengan pinternya itu dengan sangat halus dia itu menuntutnya untuk demikian supaya tampak dan sebagainya gitu. Fayansabiqu amal biriya. Akhirnya apa? Masuk amalnya dalam riya. Insibau insibagha insibagon, la yatafattanu lahu dengan suatu celupan yang dia itu tidak mengira sebelumnya. Tidak dia pikirkan, tidak dia pahami. Fatin tu cerdas cerdik gitu. Kama saya tidak kaulihi rubba rubbama dakhala riya'u 'alaika haitsu la sulayandurul khalqu ilaik. Bahkan terkadang ada riya loh ada sebagai eh, sebagian macamnya ria, orang nggak ada yang lihat tapi dia ria. <laughs> Eh seperti ini contohnya. Nah, seperti ini nih contohnya. Ria itu kan biasanya untuk dilihat orang, didengar orang, disebut orang. Ini nggak ada orang, tapi ria. <laughs> Eh seperti ini. Eh. Nah, gitu. Jadi eh, sangat sangat sangat eh, selisih dikit dengan ujub juga itu. Nah. Kemudian Wa bi qadri tahaqquqi bi wasfil khamul yatahaqqaqu laka maqamul ikhlas. Nah, sedangkan orang yang tidak terkenal, orang yang tidak tenar, apa yang dicari? Apa yang dipandang sama orang? Gak ada yang dipandang. Siapa yang peduli sama tukang tambak? Siapa yang mau peduli sama uh, tukang becak? Gak ada yang peduli. Eh, hadis itulah dia itu dapat keuntungan. Sehingga apa? Dia bisa Gak dipedulikan orang. Layuk ba'ubihi. Nggak ada orang peduli sama dia. Nah, berbeda kalau seorang presiden, seorang kaya, seorang tokoh, seorang anggota DPR, DPRD, itu kan dipandang sama orang, wah sholatnya gimana nih? Uh, kayak gitu, ah, riak deh timbul. Nah, ditampakkan, nah, anak kan seorang pedagang, anak kan seorang presiden, anak seorang pejabat, anak seorang ustadz. Harusnya ibadahnya lebih bagus dong daripada murid-murid anak. Bikinlah. <laughs> Jadi, ya apa, lemes, halus banget maksudnya gitu. Amin. Nah, itu ya. ya. Wa bihadza tabayyana laka iflasu jami'in nas illa man Allah taala. Sehingga lihat kalau sudah semacam ini terjadinya dan ini yang sudah merata umum di antara manusia, kira-kira bagaimana diterimanya amal mereka kepada Allah SWT. Gitu. Faham? Wa annal ikhlas kecuali yang dirahmati Allah yang selamat. Semoga kita termasuk dirahmati ya. Wa innal ikhlas fi ghayati su'ub nafas. Ikhlas itu enggak mudah sama sama jiwa itu enggak mudah. Wanahu azulah syaiful wujud. Bahkan ikhlas itu adalah sesuatu yang paling jarang terjadinya di alam semesta ini. Wa li Sal bin Abdullah. Dikatakan untuk Sal bin Abdullah radhiyallahu anhu, ayu syai'in asyaddu 'ala nafs. Apa sih sesuatu yang paling berat kepada jiwa? Golak ikhlas. Jangan laisa laha fiha nasib. Karena di dalam ikhlas itu enggak ada tujuan. Kenapa orang itu riya? Karena supaya di, diomongin orang. Kenapa seorang itu ujub? Karena supaya dia merasa semuanya itu karena dirinya, bukan karena Allah. Tidak menyadarkannya kepada Allah. Ujub. Hem, kenapa orang sodako? Karena supaya dia dikatakan terima kasih sama orang itu. Kenapa kamu ikhlas? Nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Kenapa kamu berbuat baik kepada orang itu? Takut sampai dia itu berbuat jelek kepadanya. Makanya supaya nggak berbuat baik kita tutupi, kita sumpel mulutnya dengan uang. <laughs> Nah, berarti apa? Takut. Nah, jadi berbuat baiknya dia itu karena takut. Ada berbuat baiknya karena supaya dia bilang terima kasih. Berbuat baiknya supaya dia itu mengingat dia itu orang baik. Nah, gitu. Paham? Jadi banyak macam. Tapi kalau ikhlas, kenapa kamu ikhlas? Jawabannya apa? Kamu kok, kok ikhlas sih sholatnya kenapa? Apa jawabannya? <laughs> Untuk apa kita dapat? Dapat apa kita dengan keikhlasan itu dapat apa? Enggak dapat apa-apa tapi dapat pahala daripada Allah. Nah, itu. Nah, jadi ikhlas itu nggak bisa dijadikan sebuah perantara mendapatkan sesuatu. Enggak ada. Dunia ya, di tangan manusia enggak bisa. Di tangan Allah pastinya. Tapi di tangan manusia enggak bisa. Gitu. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu darinya harus dengan ikhlas. Gimana cara ikhlasnya? <laughs> nah, karena ikhlas yang tahu hanya Allah. Kepada manusia enggak bisa. Gitu. Kemudian Wa qila li Salbi Abdullah radhiyallahu anhu ayu shay'in asaddu 'ala nafas qala ikhlas ya nawla salaha fiha nasib. Wa qala Yusuf bin Husain radhiyallahu anhu a'azzu shay'in fid dunya al-ikhlas. Paling jarangnya sesuatu di dunia itu adalah keikhlasan. Wa kam itahada fi isqatir riya fi an qalbi wa kam ajtahid fi isqatir an qalbi fa ka'annama banaitu fihi ala launin akhar. Fa ka'annahu Buniat fihi ala launin akhar. Nah, jadi sesuatu yang paling jarang yang ada di muka bumi ini adalah ikhlas. Berapa banyak aku itu berusaha untuk menghilangkan riak dari diriku. Tapi subhanallah, setiap kali aku berusaha menghilangkan riak itu dalam diriku, datang dengan wajah yang lainnya. Datang bisikan-bisikan lainnya. Itu artinya, gal uh, inni bi arba'in bulitu. Fem bisi hamil gomi malaha taftiru. Aku itu diserang terus bertubi-tubi dari segala arah yang tanpa berhenti, tanpa ada rehatnya, terus diserang. Nah, itu. Apa itu? Al nafsu wal hawa iblisu wal hawa wan nafsu wad Jadi setan yang menyerang kita, hawa dan nafsu serta dunia, cita dunia itu diserang terus, nggak ada istilahnya kita terus. Ketemu ini penyakit dunia, ketemu ini hawa nafsu, ketemu ini setannya, terus gitu. Nah, itu nggak ada henti-hentinya. Siapa yang termasuk yang selamat daripada itu semuanya? Yang selamat dari banyak punya konsepnya. Yang belajar konsep kayak gini. Nih. Kita tahu, oh itu ria. Berarti nggak boleh. Ah, anak harus bisa mujahadah untuk tidak melakukannya lagi. Nah, itu. Gala Abu Talib al maki radhiyallahu anhu wal ikhlasu indal mukhlisin ihrajul khalqi min muamalatil khaliq. Ikhlas itu di dalam pandangan orang yang ikhlas adalah mengeluarkan bagian makhluk dari muamalah kepada Khalik. Kenapa kamu salat? Hanya karena Allah. Faham? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ikrar kita kepada Allah setiap hari paling sedikit berapa kali? Lima kali. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Kok salat kita karena orang sih? Kok kita saudara kok karena ingin disebut sih? Kok ini ini semua? Nah, ini semua yang berlawanan itu itu dari hawa nafsu, dari setan, dari hobi dunia itu. Gitu. Yang harus dilawan, harus dihilangkan. Cara menghilangkan bagaimana? Dengan ilmu. Konsep harus punya kita. Yang kedua dengan amal. Harus benar-benar kita buktikan ilmu itu. Jangan cuma ilmu teori saja, tapi harus praktekkan. Nah, gitu. Lawan. Nah, caranya gimana ilmunya? Amalnya gimana? Nah, nanti insya Allah kalau kitabnya sudah selesai, silahkan dibaca. Dan nah, di situ insya Allah masalah ria, masalah ikhlas itu di, dijelaskan semuanya. Makanya di situ tidak cukup hanya satu kali teori, tapi harus dipraktekkan berkali-kali baru akan hilang. Nah, oleh karena itu judulnya itu terapi hati dan jiwa. Terapi harus terapi. Nggak bisa, nggak cukup sekali. Harus terapi. Ya, karena setan itu nggak mati langsung begitu saja, tapi dia terus akan datang, akan datang, akan datang karena dia memang tujuannya hidup ya untuk itu. Nah, kalau kita kan tidak. Orientasi kita apa? Nggak jelas. Orientasi setan apa? Jelas. Memasukkan kita semuanya dalam neraka. Jelas. Nah, orientasi itu apa? Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Itu orientasi ini hidup di dunia. Untuk apa? Dari suami. Untuk apa? Apa tujuannya itu? Ah, ayo coba sebutkan apa tujuannya. Satu aja ayo, tujuannya apa? Hah? Cari rida Allah kayak begini sehariannya? <laughs> Orientasi itu harus dibarengi dengan apa amalnya apa? Oh, yang punya uang mau sedekah aja susah banget. Eh, hey, punya suami mau tunduk aja nggak bisa. Ah, gimana? Gara-gara marah aja nggak bisa kamu kuasai? nggak bisa kamu benahi, nggak bisa kamu terambi, nah itu kamu katakan enggak, anak karena Allah karena mana karena Allahnya. <laughs> Harusnya tanyakan, Saya ngomong gini bukan untuk siapa-siapa, untuk diri sendiri gitu lah. Diri sendiri. Nah, makanya jadi kun ma'al kalian la khalqa. Jadi eh, tinggallah, berkumpullah dengan makhluk seakan-akan tidak ada makhluk. Muamalah kita langsung kita dengan Allah, kita dengan Allah. Bas. Nggak ada yang lainnya. Apa yang kita lakukan berarti sasarannya apa? Allah. Kita marah orang, marah Allah. Paham? Kita iri sama orang, nyalahkan Allah. Ayo coba kalau berani silahkan. Ente menjelekkan orang, ente menjelekkan Allah. Kenapa orang itu dijelekkan? Karena mukanya jelek. Nah, kamu telah mencela buatannya. Kamu bilang, hei si hitam. Siapa yang bikin hitam? Memang ada orang pengen hitam. Nah, banyak yang antara kita nggak mau hitam tapi dapat suami hitam. Hmm, ya kan? Nah, siapa yang bikin hitam? Suami. Allah. Udah, eh, kalau dia jelek, eh hitam, hitam datang, si hitam datang. Ah, berarti kan menjelekkan Allah. Hem, ayo coba. Semua itu maksudnya Nabi SAW itu kun ma'al khalqi ga'an la khalqa. Jadi enggak ada. Kalau kita serang, kita balas, kita nah, makanya jadi harus bisa dipisahkan antara didikan, pendidikan, faham dengan kita bertransaksi dengan Allah. Nah, waktu didik kita harus mendidik anak, kita harus didik, tapi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak pantas. Nah, karena apa? Ya wal ini anakku. Aku yang melahirkan ia tahu itu ada titipan Allah. Siapa yang punya rahim? Siapa yang punya kemampuan kamu itu bisa mengandungnya? Allah semuanya itu titipan itu bukan milik kamu. Kalau milik kamu kan apa kata kamu? Anak bukan apa kata kita? Coba lihat anak. Kita pengen anak kita gini gini gini. Sesuai dengan tujuan? Nah, sesuai. Ya berarti aku kan milik kita. Inna kita aja adalah inna kita ini lillahi milik Allah. Apalagi anak-anak kita. Bukan milik kita, milik Allah SWT. Ngerti kan? Nah, jadi jangan pokoknya sudah anak bukan milik kita, diri kita juga milik kita, masa kita mau ngaku suami milik kita? Nah, jangan ngaku-ngaku, bro. Paham? Suami itu milik kita, milik Allah SWT. Nah, kalau sudah tahu milik Allah, hormati, itu milik Allah. Tahu kan milik Allah? Hormati. Oh ini mobilnya saya segap, anak harus hormati. Anak nggak mau dicoret-coret ah itu Sama itu juga milik Allah. Semua manusia milik siapa? Makanya Allah Taala mengatakan khairun nas anfa'hum. An-nasu iyalullah. Wa khairun nas anfa'hum li iyali. Manusia itu adalah keluarganya Allah. Coba lihat. Sayang, kenapa dikatakan keluarga Allah? Karena rentetan hadisnya itu banyak. Ya ya abdi, istagratuka walam tugritni. Ya abdi, maritu falam ta'utni. Ya abdi, amtu, falam ibni. Ya abdi, istaik istak uh, apa? sautu, falam sini. Ah gitu. Wahai hambaku, aku dulu minta utangan kepada kamu. Kau tidak mengutangi aku. Aku minta baju kepada kamu. Kau tidak berikan pakaian kepada aku. Aku minta makan kepada kamu. Itu dikatakan secara hal maupun secara lisan. Sama saja itu. Nah, ya, kalau ada dalam hati merasa kesian kepada orang, lihat orang yang taat, kita kesian, kita mau bantu dan sebagainya, ah, berarti itu bagus pasti. Makanya kan sebaik-baik orang itu adalah orang yang diciptakan Allah Ta'ala untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Termasuk kita, Ustaz, itu, Ustazah, itu adalah termasuk yang diciptakan Allah Ta'ala karena memang hidupnya itu diciptakan untuk memberi kemaslahatan kepada manusia. Nah, tapi kalau nggak ada itu semua, untuk apa hidup? Faham, untuk apa hidup? Kalau kita itu mati, Pernah mencium bangkainya kucing? Tikus? Pernah enggak? Ada yang tahan bangkainya tikus di rumah? Nah, ketahuilah bangkai kita itu lebih busuk baunya daripada tikus itu. Itu yang terjadi. Lalu untuk apa kita hidupnya? Untuk apa? Untuk apa? Muka dipoles-poles tetap aja tua, mengkerut. Nah, itu untuk apa? Badan kita nggak mandi baunya luar biasa bagi perempuan. bagi jam ketiga sekarang apalagi jam tiga sore <laughs> dari pagi belum mandi. Nah, coba ketemu sama suaminya dengan aroma seperti itu. Harum enggak? Hilang itu bau aroma Bulgari, aroma apa? Angel semuanya hilang gitu. Itu loh, kamu apa yang mau diharapkan apanya? Enggak ada yang diharap kecuali amalmu. Apa yang kita lakukan untuk Allah dan Rasulnya itu apa? Itu yang itu yang di, dianggap, itu yang dinilai. Bukan kecantikanmu, enggak ada cantiknya. Eh, perempuan secara cantiknya pasti mati juga. Kalau nggak mandi tiga hari pasti bau juga. Kalau kentut dia ya juga bau. Nah, sama aja. Perempuan itu semua sama aja. Gitu. Nah, jadi nggak ada berarti bagi kita kecuali apa? Ketakuan kita pada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian. awalul khalqi an-nafas. Wal ikhlasu indal muhibbin. Nah, itu bagus. Nanti kita akan bahas. di depan ya. Ya. Antara dua masjid itu sekiranya kalau dia itu azan tanpa speaker. Di ujung, ujung yang nggak didengar itu sudah boleh pergi masjid. Ya, ya itu termasuk masih masih dekat itu. Cuma kan anggota jamaahnya beda. Boleh kalau dua anggota kayak gereja jadi satu akan bentrok, itu boleh sendiri-sendiri. Cuma antara cangaan sama masjid jami. Nah, gitu. Nah, nah, itu yang dipermasalahkan dulu gitu. Ditanyakan. Harus nah, karena bolehnya kita ta'addud itu, ta'addul masjid itu karena berjauhan, karena dua agamanya tidak bersatu. Kalau disatukan jadi bentrok. Yang ketiga, karena masjid yang satu sudah tidak muat lagi. Nah, gitu. Kalau masih muat, tidak boleh kita pilih masjid lagi. Amin. Amin. فاتحة